Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya mengenai permasalahan yang kedua yang disampaikan oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Masail Al-Jahiliyah permasalahan-permasalahan yang ada di zaman jahiliyah zaman sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh rahimahullah taala sebelumnya di sini ada babnya disebutkan sini tafarruqu ahli jahiliyah fi ibadatihim wa dinihim. Bercerai-berainya atau berpecah belahnya. Nah, penduduk jahiliyah dalam ibadah mereka dan agama mereka. Jadi peribadatan mereka bercerai-berai, tidak menjadi satu untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga agama mereka pun juga agama yang bercerai-berai. Nah, dalam artian mereka tidak bersatu di atas pedoman atau sandaran yang kokoh, tidak bersatu di atas tali Allah Subhanahu wa taala, tidak bersatu di atas dalil, namun mereka masing-masing membuat kelompok-kelompok. Nah, barakallahu fikum dan masing-masing bangga dengan kelompok tersebut. Hizbiyah barakallahu fikum. Nah, perkumpulan, kemudian mereka bersatu dan berkumpul di atas kebatilan dan bangga dengan kebatilan tersebut barakallahu fikum. Naam. Kata beliau di sini, al-mas'alatu asaniyah permasalahan yang kedua. Qala al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah taala, annahum mutafarriquna fi dinihim, bahwasannya mereka mutafarriquna, mereka bercerai-berai atau mereka berselisih pada agama mereka. Nah, dalam artian mereka tidak bersatu di atas pedoman atau sandaran yang kokoh yang satu itu tidak. Tapi mereka apa? Mereka bercerai-berai masing-masing memiliki kelompok tersendiri. Nah, sehingga apa? Sehingga kita saksikan sekarang hizbiyah-hizbiyah yang ada, nah mulai dari hizb partai-partai politik dan semisalnya atau hizb yang menamakan diri dengan ahlu sunnah, hizbiyah, nah hizbiyah sururiyah atau hizbiyah nah barakallahu fikum ikhwaniyah dan semisalnya itu semua itu semua termasuk benih-benih daripada perkara jahiliyah harus kita hindari barakallahu fikum. Naam. Karena mereka bersatu, berkumpul di atas kebatilan dan menguatkan kebatilan mereka walaupun mereka menggunakan hujah-hujah atau dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah namun dalil tersebut tidak diletakkan pada tempatnya namun digunakan untuk menguatkan hizbiyah mereka serta kesesatan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kata beliau di sini, annahum mutafarriquna bi dinihim, bahwasanya mereka bercerai-berai dalam agama mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu hizbin bima ladaihim farihun." Masing-masing kelompok atau setiap kelompok, nah mereka bangga dengan apa yang ada di sisi mereka. Karena kelompok-kelompok sesat seperti itu keadaannya. Nah mulai dari JT, Jamaah Tablik, mereka bangga dengan apa yang ada di lingkupan mereka, hizbiyah mereka, kelompok mereka. Barakallahu fikum. Kemudian hiz, nam hizbut tahrir, nam hizbut tahrir yang mereka juga berpemahaman khawarij. Barakallahu fikum. Mereka juga bangga dengan kelompok mereka. Masing-masing bangga dengan kelompoknya. IM, Ikhwanul Muflisin. Sama juga. ISIS, jaringan Al-Qaeda atau NII atau yang berbau-bau komunis dan semisalnya mereka bangga dengan kelompok-kelompok sesat yang ada pada mereka. Adapun kita ahlu sunnah wal jamaah, nah barakallahu fikum kita adalah hizbullah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, <clears throat> Allah subhanahu wa ta'ala firman, Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah, sesungguhnya hanya kelompok Allah subhanahu wa ta'ala, golongan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka itulah yang beruntung. Siapa kelompok Allah Subhanahu wa taala? Siapa golongan Allah Subhanahu wa taala? Adalah kelompok atau golongan yang senantiasa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah Subhanahu wa taala, berkumpul di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, bersatu di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mereka itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah karena senantiasa berpegang teguh dengan As-Sunnah dan juga Al-Qur'an wal jamaah karena senantiasa mereka berjamaah, tidak bercerai-berai, mereka bersatu di atas ikatan, di atas tali Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penerapan dan juga merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan jangan bercerai-berai. Tali Allah di sini yang diinginkan adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah barakallahu fikum. Naam, Ahlus Sunnah wal Jamaah itulah kelompok Allah Subhanahu wa taala. Adapun hizbiyah-hizbiyah yang ada, kelompok-kelompok sesat yang ada, yang mereka berkumpul bersatu di atas kebatilan, menguatkan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya dengan mengeluarkan dalil-dalil yang mereka ambil atau mereka cuplik dari Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk menguatkan hizbiyah mereka, menguatkan na'am barakallahu fikum kesesatan mereka. Mereka adalah hizbus syaitan yang Allah Taala berfirman, "Ala inna hizbus syaitani humul khasirun." Ketahuilah, nah sesungguhnya Golongan syaitan, golongan yang mereka berusaha menghalang-halangi dari agama Allah Subhanahu wa taala, berusaha merusak agama Islam, berusaha merusak ahlus sunnah wal jamaah, berusaha berusaha mengotori manhaj yang benar, berusaha mengotori akidah yang benar. Mereka itu adalah hizb syaitan, adalah golongan syaitan. Ala inna hizb syaitani humul khasirun. Ketahuilah sungguhnya golongan syaitan, mereka adalah orang-orang yang rugi dan bangkrut. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan di sini. Wakadhalika fi dunyahum, demikian juga di dunia dunia mereka. Dunia mereka sudah bercerai-berai juga. Nam, barakallahu fikum dalam artian tidak bersatu, tidak saling ta'awun dan semisalnya. Wa yarawna anna dhalika huwa shawab dan mereka berpandangan bahwasannya perkara tersebut atau perbuatan tersebut itulah yang benar. Fa'ata bil istima' fid din. Kemudian Allah Ta'ala mendatangkan agar bersatu di atas agama, bersatu di dalam agama Islam ini bersatu. Namun bersatu di atas apa? bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan bersatu di atas apa? Bukan bersatu di atas kebid'ahan dan juga furqah perpecahan. Bukan. Tapi bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Bersatu di atas Al-Haq barakallahu fikum. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. "Na'am, la tajtami ummati 'ala dhalalah." Umat-umatku ini atau umatku tidaklah mereka bersatu atau berkumpul di atas kesesatan. Nah, barakallahu fikum. Namun ada di antara mereka yang senantiasa tegak dan tampak menampakkan mendakwakan al-haq, mendakwakan Al-Qur'an dan As-Sunnah barakallahu fikum sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "La tazalu ta'ifatu min ummati zahirin 'ala al-haq, la yadurruhum man khalafahum wa la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullah." Naam. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana dalam sebuah hadis Naam barakallahu fikum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda akan senantiasa terus-menerus ada dari kalangan naam umatku ini. Mereka muncul tampak, nah menang di hadapan apa? Mereka muncul atau tampak di atas al-haq barakallahu fikum, di atas al-haq barakallahu fikum mendakwahkan al-haq, mendakwahkan Al-Qur'an dan As-Sunnah barakallahu fikum. Naam hingga tegak hari kiamat, hingga mendekati hari kiamat, tidak membahayakan orang yang mengejek mereka, tidak membahayakan orang yang Nah barakallahu fikum yang menyelisihi mereka. Dalam artian yang menyelisihi al sunnah wal jamaah tidak membahayakan bagi al sunnah wal jamaah. Tidak pula membahayakan bagi orang-orang yang apa? al sunnah wal jamaah orang yang menyelisihinya. Adapun orang yang menyelisihi, yang sesat, atau yang mereka barakallahu fikum berusaha mengejek, merendahkan al-sunnah, itu tidak membahayakan. Kenapa? Karena al-sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang sudah berada di atas petunjuk. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, Naam, ya ayuhalladzina amanu, alaikum angfusakum Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri di kalian. La yadurruhum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Naam, tidak akan membahayakan kalian orang yang sesat apabila kalian berada di atas petunjuk. Jadi selama kita berada di atas petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah, barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an, jangan khawatir. Insyaallah taala dengan berpegang teguhnya kita kepada Al-Quran was Sunnah, bifahmi salafil ummah, Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjaga kita bi'idnilai jalla wa'ala. Akan senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Naam, sunnatullahi jalla wa'ala. Ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap ahlul haq bahwasannya banyak musuhnya. Banyak juga yang apa membenci. Banyak juga yang barakallahu memusuhi dan semisalnya barakallahu itu sunnatullahi jalla wa'ala. Al-haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fahadai sunnatur rahmani. Bahwasanya kebenaran itu senantiasa Nah barakallahu fikum ditolong dan juga diuji, maka jangan heran lagi karena dua perkara ini merupakan sunnatur rahmani, merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum. Kemudian juga Allah taala berfirman wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwam minal mujrimin wa kafa birabbika hadiyan wa nasira. Setiap nabi sudah ada musuh juga menghadang nabi tersebut barakallahu fikum dan demikianlah kami jadikan pada setiap nabi itu seorang musuh dari kalangan orang-orang yang jahat wa kafa rabbika dan cukuplah Rabbmu nan hadi wa nasira sebagai pemberi petunjuk dan juga penolong na'am barakallahu fikum jadi jangan sampai kita merasa diri kita ini aman dari fitnah jangan tetap kita berusaha semaksimal mungkin menjaga hidayah taufik yang Allah Taala berikan kepada kita dengan cara menimba ilmu mencari ilmu barakallahu fikum jangan malah kita peduli dengan dunia dalam artian na'am barakallahu fikum kita mencari dunia dengan sepenuhnya, ilmu ditinggalkan, tidak lagi menuntut ilmu, tidak lagi belajar ilmu barakallahu fikum. Jangan demikian. Tuntutlah ilmu hingga mati. Karena apa? Karena sebagaimana yang sering kita dengar ilmu itu bukan sekedar dicari sekejap itu tidak, tapi carilah ilmu hingga mati. Karena kematian itulah yang memutuskan kita nanti sudah tidak bisa menuntut ilmu lagi. Talabul ilmi minal mahbarah ilal makbarah. Bahwasanya mencari ilmu itu mulai dari tinta yang dialirkan untuk menulis hingga liang lahat dalam artian hingga kita dikubur. Barakallahu fikum. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahilah Rabbmu. nah hingga datang kepadamu kematian. Jadi talabul ilmi termasuk ibadah sehingga kita beribadah menuntut ilmu ini hingga datang kepada kita kematian. Barakallahu fikum. Naam, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bil istima untuk senantiasa bersatu di atas agama ini atau di dalam agama ini biqaulih dengan firman-Nya syara'a lakum din ma wasa bihi nuhan walladhi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk kalian nah minad din terhadap agama ini ma wasa bihi nuhan sebagaimana Allah taala wasiatkan kepada Nabi Nuh alaihi salam walladhi awhayna dan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala atau sebagaimana yang kami wahyukan kepadamu. Naam kepada Rasulullah sallallahu wa ma wasayna Ibrahim dan ah, dan seperti apa yang Naam barakallahu fikum sebagaimana kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa wa Isa. Apa itu an aqimuddin agar kalian itu menegakkan agama ini, mendakwakan agama ini, menyebarkan dakwah agama ini barakallahu fikum bersatu di atas agama ini. Wala tatafarraqu fih dan jangan kalian bercerai-berai dalam agama ini. Barakallahu fikum. Bersatu di atas apa? Tentunya bersatu di atas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Naam. Bersatu di atas syariat yang benar, syariat yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala karena syariat yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala tidaklah ada kelirunya. Naam barakallahu fikum. Syariat yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala tidak keliru, tapi maksum terjaga dari kesalahan. Barakallahu fikum. Jadi ikutilah syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan semata-mata mengikuti adat istiadat. Karena kalau seandainya ada perselisihan antara adat istiadat dengan syariat kemudian dikedepankan adatnya, maka dikhawatirkan pelakunya akan sesat dan bedat dalam artian rusak. Nah, barakallahu fikum sehingga naam apabila adat itu menyelisih daripada syariat, dahulukan syariat kemudian tinggalkan adat. Tapi kalau seandainya adat itu tidak menyelisih syariat dan dalam artian barakallahu fikum tidak ada larangannya dalam syariat. naam maka boleh kita melakukan adat tersebut karena pada asalnya adat istiadat itu diperbolehkan hingga datang dalil yang memalingkan dari pembolehan tersebut barakallahu fikum wal aslu fi adatinal ibahah hatta yaji'a sariful ibahah. Pada asalnya adat istiadat kita itu boleh-boleh saja hingga datang dalil yang memalingkan dari pembolehan tersebut sehingga kalau ada adat istiadat menyelisih daripada dalil menyelisih daripada syariat dahulukan syariat dan tinggalkanlah adat. Tapi kalau seandainya barakallahu fikum adat tersebut tidak menyelisih daripada syariat maka tidak masalah. Nah, kita nah melakukan adat tersebut barakallahu fikum. Nah. Berikutnya Allah taala berfirman qala ta'ala innal ladzina farraqu dinahum innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi Sesungguhnya orang-orang yang mereka bercerai-berai pada agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok. Naam. Lasta minhum fi engkau itu tidak atau engkau itu bukan termasuk bagian dari mereka sedikit pun. Dalam artian barakallahu fikum ini larangan dan anjuran agar kita tidak apa? tidak bercerai-berai. Wa nahana an musyabahatihim biqaulih dan juga Allah taala melarang kita semuanya untuk menyerupai mereka. Jangan sampai kita menyerupai orang-orang jahiliyah yang mereka bercerai-berai, nam tidak bersatu di atas agama yang benar. Nah, dengan firman-Nya Allah Taala berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Dan jangan kalian sekali-kali Naam, seperti orang-orang dan jangan kalian sekali-kali menjadi seperti orang-orang yang mereka bercerai-berai, yang mereka berselisih setelah datang pada mereka petunjuk. Datang petunjuk, datang al-haq, datang syariat yang benar, mereka malah justru berselisih. Jangan seperti itu. Wa nahana 'anit tafarruq fid dunya. Dan juga Allah Taala melarang kita dari apa? Tafarruq. Nah, bercerai-berai di dunia ini. Dikaulih dengan firman-Nya wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Perhatikan sini, wa'tasimu ini amr, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal aslu fil amr dulu al wujub. Pada asalnya yang namanya perintah itu menunjukkan wajib, wajib kita berpegang teguh erat. Naam, berpegang teguh dengan sekuat-kuatnya bihablillah dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Wa kitabullahi wa sunnatun nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan hablullah tali Allah taala itu adalah apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, seluruhnya kita perintahkan. wala tafarraqu. Ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian bercerai-berai. Wal asl fil nahyi yadullu tahrim. Pada asalnya yang namanya larangan itu menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Jadi haram kita bercerai-berai, haram kita berselisih dalam agama ini. Barakallahu fikum. Namun wajib bagi kita semuanya untuk senantiasa beristiqamah di atas Al-Qur'an dan Sunnah bi fahmi salafil ummah. Barakallahu fikum. Nas'allaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqamah continue dalam menerapkan agama ini barakallahu fikum dan continue senantiasa terus-menerus menjaga dakwah salafiyah yang mana dakwah salafiyah lam tatakhayyar wa la yatakhayyar wa la tatakhayyar. Bahwasanya dakwah salafiyah sampai saat ini tidaklah berubah dan tidak akan berubah barakallahu fikum. Nah, dakwah salafiyah tidak berubah. Yang dahulu haram sampai sekarang haram, yang dulu tidak boleh sampai sekarang tidak boleh, yang dulu halal sampai sekarang halal. Jangan sampai kalian tertipu dengan dakwah para dai yang mereka menyeru kepada kebatilan yang dahulu puluhan tahun yang lalu mereka mengharamkan dakwah dengan televisi, sekarang membolehkan puluhan tahun yang lalu yang dakwah mereka mengharamkan pemilu, demokrasi dan semisal sekarang membolehkan dengan dengan mereka menyebutkan kaidah-kaidah usul yang di, yang menyelisih daripada dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah naudzubillah min dzalik. Jangan tertipu dengan para dai yang mereka muncul di layar-layar televisi, baik itu dai TV Roja ataupun dengan Yufit TV dan semisalnya yang dipelopori oleh Firanda Adirja atau dengan teman-temannya Na'am barakallahu fikum atau Abdullah Taslim dan semisalnya mereka dai yang sangat berbahaya barakallahu fikum. Mereka adalah arwai bidah. na'am sahih arwai bidah. Mereka adalah arwai bidah sebagaimana yang Rasulullah sabdakan dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah mengatakan bahwasanya akan datang tahun-tahun yang banyak penipuan. Sekarang kita berada di dalamnya tahun-tahun yang banyak penipuan. Kemudian di antaranya Rasulullah Wasallam bersabda, "Wa yatakallamu fiha arwaibidah." Dan di tahun-tahun tersebut ada bidah yang berbicara. Kemudian sebagian sahabat menanyakan, ruwai bidah ya Rasulullah?" Apa itu bidah wahai Rasulullah? Qala ar-rajulu tafihu yatakallam fi amril 'ammah. Laki-laki bodoh berbicara tentang kepentingan umum. Ini seperti ini sekarang. Nah, dia bergaya sok berilmu karena belajar di Madinah Nabawiyah misalkan atau dia belajar di Jami' Islamiyah, akhirnya apa? Akhirnya banyak dalil yang mereka Nah, barakallahu fikum mereka poles-poles akhirnya membolehkan pemilu. Nah, dengan dengan alasan menukilkan banyak fatwa para ulama, fatwa para ulama. Dalilnya mana? Barakallahu fikum. Dalilnya depankan. Al-Quran dan Sunnah ada nggak dalil seperti itu? Kemudian dakwah dengan pemilihan umum seperti itu. Kemudian dakwah dengan gabung dengan partai politik. Eh, barakallahu fikum. Hati-hati. Mereka sudah kita telusuri ternyata mereka itu adalah tidak jauh daripada IM, Ikhwan Muslimin. Namun kita juluki dengan Ikhwan Muslimin gaya baru. Mereka berjubah mereka berjenggot seakan-akan mereka menampakkan mereka adalah sunniyun, salafiyun, ahlu sunnah wal jamaah, namun mereka adalah khalafiyun, bahkan mereka mutadiun, hizbiyun, barakallahu fikum mereka berada di atas hizbiyah yang mana hizbiyah ini merupakan salah satu permasalahan jahiliyah yang harus kita hindari. Kita senantiasa bersatu di atas Al-Qur'an Sunnah fi fahmi salafil ummah barakallahu fikum hati-hati dengan dai yang seperti itu, dai yang menyeru kepada kebatilan, dai yang menyeru kepada kesesatan, dai yang menyeru kepada hizbiyah, naudzubillah ta'assub Naam, asabiyah dan semisalnya, fanatik yang buta tanpa didasari dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah barakallahu fikum hati-hati seperti itu karena sekarang tersebar na'am barakallahu fikum dari, dari na'am atau tersebar di hadapan kalangan salafiyun eh, gara-gara pilkada atau pemilihan na'am barakallahu fikum gubernur di Jakarta akhirnya naam banyak fatwa-fatwa yang mereka lontarkan Nah, barakallahu fikum mereka dengan alasan nanti kalau seandainya kita tidak mencoblos, nanti kalau bagaimana kalau yang naik orang kafir, nanti kalau seandainya barakallahu fikum kita golput dan misalnya kita ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah bukan golput, bukan golhit. Bukan golongan hitam, bukan golongan putih, bukan apa-apa. Kita tidak ikut campur dengan urusan mereka yang jauh daripada syariat. Namun kita wajib mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memilihkan pemimpin yang bagus, pemimpin yang baik, pemimpin yang adil dan muslim barakallahu fikum. Tapi kalau seandainya Allah taala menakdirkan yang selain itu, itu adalah di balik itu ada hikmah dan tujuan yang Allah taala berikan kepada hamba-hambanya barakallahu fikum. Karena perkara perkara hizbiyah, perkara maksiat kita tidak boleh ikut campur dalam urusan tersebut. Naam jangan sampai kita menyeru, menaam barakallahu fikum menyerukan dakwah salafiyah, dakwah salafiyah ahlu sunnah jamaah namun jauh daripada penerapan, jauh daripada dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nas'allaha as-salamata wal afiyah wa nas'allaha an yusabbitana ala kitab as-sunnah hatta nalqah. Insyaallah taala syarahnya kita sampaikan kepada pertemuan yang berikutnya. Bi ta'ala kita baru mengambil Nga'am barakallahu fikum sedikit permasalahan yang kedua ini sebagai matanya adapun nanti nga'am syarahnya insyaallah kita Nah, akan lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya bi Taala taala. wa bihamdik asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.